Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 157. Masalah an-nasikh wa mansukh An-nasikh itu penghapus, al-mansukh itu yang dihapuskan. Apabila ada dalil yang sudah dimansukh, maka tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan adalah dalil yang nasikh yang menghapus. Ngapun? Naam. Jadi kalau ada nasikh wa mansukh, naam yang didahulukan untuk diamalkan yang mana? Nasikh, mansukh tinggalkan. Paham ya? Sudah kami sebutkan terkadang yang dihapus itu bisa lafadznya, hukumnya masih berlaku atau yang dihapus hukumnya lafadznya masih ada atau yang dihapus apa? dua-duanya. Ya enggak? Tapi yang dihapus dua-duanya, enam hukumnya masih eh, enak hukumnya dan lafadznya dihapus dua-duanya sudah. Diganti dengan yang baru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Masalah apa? Kalau yang dihapus lafadznya dihapus lafadznya tapi hukumnya masih ada, lafadznya enggak ada, hukumnya masih berlaku masalah rajam. Masalah rajamnya ayatnya ada nggak dalam Al-Qur'an? Tapi hukumnya masih berlaku rajam. Yang kedua, yang dihapus hukumnya tapi lafadznya masih ada. Ayat masalah apa? Masalah musabarah kemarin itu. Musabarah juga. Masalah apa tidak? Khamr juga. Ayat masalah pengharaman khamr, ayatnya masih ada enggak penghalalan sebelumnya? Masih. Tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Hukumnya haram. Ayat masalah musabarah. Musabarah itu juga apa? Lafatnya apa? Lafatnya masih ada, hukumnya sudah dihapus dengan hukum dengan ayat yang baru. Maksudnya ya, ada yang dihapus dua-duanya. Lafadz dan hukumnya tidak ada. Masalah apa? Rodo'ah Masalah rodo'ah Masalah seorang anak dikatakan anak sepersusuan. Dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an Sepuluh kali 10 kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Tapi ayat sudah dihapus, hukumnya juga dihapus, diganti di dalam hadis lima kali nyusu sudah dikatakan anak sepersusuan. Paham? Nah, jadi ada berapa pembagiannya? Tiga ya. tiga. Dihapus lafadznya, tinggal hukumnya. Seperti ayat apa tadi? Lafadznya dihapus, hukumnya masih berlaku. Masalah apa? Rajam. Rajam artinya dia dihapus hukumnya tapi lafadznya masih ada masalah apa yang dihapus hukumnya tapi lafadznya dalam Al-Qur'an masih ada Kalau apa? khomer ya. Setelah khomer itu laf nah barakallahu fikum lafadznya dihapus. Paham ya? Nah, apa Masalah apa? Musabarah. Nah, dalam musabarah itu barakallahu fikum enam lafadznya untuk apa barakallahu fikum lafadznya nggak dihapus. Apa nan ulangi lagi ya? balik-balik. Yang pertama dihapus lafadznya, hukumnya masih ada. Seperti ayat masalah rajam. Kedua dihapus hukumnya tapi lafadznya masih ada. Di masalah apa tadi? Khomer sama musabarah. Dihapus dua-duanya masalah radha'ah, iya kan? Gitu ya kan? Itu ya. Mafhum ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Asani yang kedua, naskhul hukmi duna lafzihi. Yang dihapus hukumnya lafadznya tidak. Ini yang kedua ya yakni nashul hukmi walafdu baqin hukumnya dihapus lafadznya masih ada dalam Al-Qur'an wa minhu ayatus siyam wa ayatul musabarah di antaranya adalah ayat masalah puasa dan ayat masalah musabarah dulu puasa itu bebas mau puasa silakan tafadhal enggak enggak masalah tapi bayar fidyah ya enggak nah ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faiddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya enggak? Kemudian apa setelah itu? Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Itu dulu ayatnya bebas. Ayat itu diperlakukan digunakan untuk yang mau puasa silakan tafadhal, yang mampu puasa pun enggak puasa enggak masalah tapi bayar fidyah. Itu dulu sebelum diwajibkan. Nah, ayatnya itu barakallahu fikum sudah dihapus dengan ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dihapus dengan ayat yang yang lain juga. Faman syahida minkum syahra falyasumhu falyasumhu lam lamul amr. Maka barang siapa yang kalian menyaksikan hilal tanggal 1 Ramadan, puasalah. Jadi puasa Ramadan wa, wajib dulunya bebas. Mau puasa silahkan tafadhal, enggak puasa enggak masalah bayar fidyah. Maksudnya ya, bayar fidyah na'am. Wa antasumu khairul lakum. Sebelumnya tadi apa? Walladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Yang mampu, yang mampu itu dia memberikan fidyah enggak masalah. memberi makan orang miskin enggak masalah. Wa antatawwa khairan fa khairullah. Tapi kalau dia tatawwa sunnah, ngamalkan sunnah tadi mau puasa Ramadan silakan. Enggak enggak masalah. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau puasa lebih baik untuk kalian. Ini sebelum diwajibkan ya turunlah ayat yang berikutnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra yasumhu Ayatnya masih ada gak ini? Masih ada. Nah, ayatnya masih ada, cuman hukumnya sudah dihapus termasuk ayat siam yang anak sebutkan tadi itu. Wa ayatul musabarah, ayatul musabarah ayat masalah kesabaran ketika perang kemarin itu ya? Pertama kali sebelum dikasih tarkhis keringanan dan juga eh, barakallahu fiikum Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan 20 ngalahkan berapa? Hah? 200. 20 yang bersabar bisa mengalahkan 200. Kemudian berapa? 1000 yang bersabar eh, berapa? 100 yang sabar bisa mengalahkan berapa? 1000. Itu berat. Ayatnya itu masih ada juga. Dihapuslah apa? 100 bisa mengalahkan 200 1000 nah 1000 bisa ngalahkan 2000 ya enggak nah itu ayatul musabarah namanya ah, belum maksudnya ya nah jadi terkadang seperti itu yang dihapus hanya hukumnya saja lapatnya masih ada tujuannya apa kita lihat Kata beliau, "Minhu ayatus siyam wa ayatul musabarah, faman al-mansukh baqin lafdhuhu." Yang dihapus lafadznya masih ada. Wal fa'idatu min baqa'il lafzi, fa'idah tujuan lafaznya masih ada nih apa tujuannya? Kita lihat. Pertama, ziyadatul ajri bitilawah, tambahan pahala untuk membacanya. Jadi orang yang membacanya dapat pahala. Mahum ya? Orang yang membacanya dapat pahala. Li'annahu law nusikha lafdhuhu lam yahsul lana ajrun. Karena kalau lafaznya sudah dihapus, kita tidak akan mendapatkan apa? Pahala. Seperti ayat masalah rojam. Dihapus belum? Dihapus. Antum baca berkali-kali. Was Wasyaihu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakala minallah wallahu azizun hakim. Enggak dapat pahala. Kan enggak ada dalam Al-Qur'an. Paham ya? Nah, tujuan ayatnya, lafaznya masih ada tapi hukumnya dihapus. Tujuannya apa? Biar kalau baca itu dapat pahala. Mahfum? Nah, kita lihat. Yang kedua, tadkirul ibad bi ni'matillahi alaina sebagai bentuk mengingatkan para hamba terhadap nikmat-nikmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Nam tadkirul ibad sebagai peringatan terhadap hamba-hamba terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita lihat, fayudzakkarul ibadu bihadin nikmah maka seorang hamba atau para hamba diingatkan dengan nikmat-nikmat ini idza kana minal asqal ilal akhaf apabila apa semula ayatnya itu berat hukumnya berat menjadi hukum yang ringan nikmat bukan nikmat semula para kalafikum 20 ngalahkan 100 berat enggak berat dijadikan 100 ngalahkan 200 ringan enggak ringan semula berapa 200 mengalahkan 1000, berat enggak? Gitu ya? Benar? Apa? Itu sudah tadi pertama tadi. Semula 20 mengalahkan 200 berat enggak? Berat. Dihapus menjadi 100 mengalahkan 200. Yang kedua 200 mengalahkan 1000 ya enggak? Gitu kan? 100 eh, mengalahkan 1000 berat enggak? berat. Dihapus seribu mengalahkan dua ribu. Ringan kan? Nah, itu tujuannya. Tujuannya terkadang itu nikmat. Yang dari yang berat jadi ringan itu loh. Nah, nikmat itu. Benar enggak? Benar kan? Ya na'am barakallahu fikum ayatul musabarah yang panjang itu. nah barakallahu fikum. Ewa yang semula dua puluh mengalahkan dua ratus berat. Ya enggak? Kemudian yang semula seratus mengalahkan seribu berat. Nah, akhirnya diperingan yang 100 bisa mengalahkan 200 ringan, ya enggak? Yang 1000 bisa mengalahkan 2000 ringan. Paham? Nah, ada juga yang apa? Barakallahu fiikum kita lihat, au yudzakkaruna bi husni tartib syariah atau dengan apa? Mereka diingatkan tentang bagusnya urutan syariat ini. Idza kana minal akhaf ilal asqal apabila semula ringan menjadi berat. Semula dulu puasa Ramadan boleh-boleh aja kan ringan enggak? Menjadi wajib agak berat. Paham ya? Semula dulu yang mau puasa silakan tafadhal, yang bayar apa? Bayar fidyah nggak puasa nggak masalah itu dulu. Semula ringan, akhirnya dihapus menjadi wajib. Faman syahida minkum syahra sembuh. Paham belum ini? Paham ya? Ini sekedar peringatan. Jadi dalam artian itu bagaimana keberadaan hamba tersebut terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asal itu yang ketiga, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, pembagian pertama sudah kita lewati, dihapus lafadznya, hukumnya masih berlaku. Yang kedua, dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Yang ketiga, asal itu yang ketiga, naskhuhuma ma'an, yakni tilawah wal hukum. Dihapus dua-duanya. Menghapus dua-duanya secara bersamaan, yaitu bacaannya, lafadznya juga dihapus, wal hukum, hukumnya juga dihapus. Ingat-ingat ya, yang pembagian ketiga ini ingat-ingat ya, dihapus hukumnya, dan dihapus juga apa para fikum lafadznya. Mahum, kita lihat. Wa masalu lidzalika Aisyah. Mereka mencontohkan untuk pembagian tersebut dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha fir radha'ah masalah sepersusuan. Ingat-ingat ya, anak sepersusuan itu dulunya sebelum dihapus dia harus nyusu sampai berapa kali? Sepuluh kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Enam sepuluh kali nyusu sampai kenyang. Paham maknanya ini ya? Sampai kenyang itu. Ya sampai kenyang maksudnya sampai anak kecil bayi itu nyusu kemudian sampai melepaskan diri kenyang gitu loh istilahnya. Nah, seperti itu. Qalat radhiyallahu anha berkata Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzil fil Qur'an dahulu termasuk yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an. Nah, unzil atau unzil yang benar? Muzila. Angzala yungzilu. Mungzilu. Mungzala. Ungzila. Kalau ungzila Naam ahsan ya unzila ya naam. Mungkin siqah ya. Mungkin siqah naam ahsan. Karena tima unzila fil Qur'an ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Perhatikan ini dahulu termasuk yang diturunkan di dalam Al-Qur'an ashru radha'atin 10 kali nyusu maklumatin yang sudah ketahui yuharrimna baru bisa dikatakan apa? Baru dikatakan menjadikan mahram. Anak sepersusuan itu dulu dikatakan mahram kalau nyusunya sampai 10 kali kenyang. Kita lihat. summa nusikhna, kemudian dihapus bi khamsi ma'lumatin, bi khamsin ma'lumatin dengan lima kali nyusu yang sudah diketahui. Fatwufiya Rasulullah SAW bahunna fima yukra' minal Qur'an. Akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia dan ayat-ayat tersebut termasuk ayat yang dahulunya pernah dibaca dalam Al-Quran. Maksudnya ya, cuman sudah dihapus lafad dan hukumnya. Nah terus bagaimana? Kita pakai yang mana sekarang? Yang 10 atau yang 5? lima karena lima itu nasikh. Yang sepuluh gak mansuh. Yang dimasuk apanya lafad dan hukumnya. Paham soal ini ya? Paham Hasan? Jadi kapan seseorang dikatakan anak sepersusuan? Kalau berapa kali nyusu? Lima kali nyusu sampai kenyang. Kalau lima kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Perhatikan pertanyaan yang penting ini ya. Anak sepersusuan itu mahram nggak Untuk apa? Untuk anak-anak kita yang lainnya. Misalkan afannya, misalkan naam seorang bapak atau suami istri. Perhatikan, ada suami istri, istrinya nyusui anak laki-laki sampai kenyang, lima kali sampai kenyang. Nah, istri tadi itu ternyata punya anak-anak perempuan yang lain juga. Anak laki-laki yang pernah dia susui tadi, mahram nggak untuk anak-anak perempuan yang lainnya itu? Pak anak ulangi lagi ya. Ada seorang suami istri, suami istri. Istrinya menyusui anak laki-laki. Nah, orang lain tentunya ya. Sampai lima kali nyusu sampai kenyang. Nah, istri tadi punya anak-anak perempuan yang lain gitu loh. Nah, anak-anak perempuan istri tadi itu mahram gak dengan anak laki-laki yang disusui oleh perempuan tadi itu? Bukan mahram. Atau enggak tahu? Bukan mahram. Hati-hati ya. Antum? Yakin? Antum? Bukan. Antum? Yakin? Antum? Antum? Antum? Antum? Yakin atau aku? Antum? Haram. Pak Antum bilang bukan kenapa? Menyelisih jumbur loh. Jumbur mengatakan haram, eh mahram. Antum kenapa kok kamu langsung? Tapi kan ada anak sepersusuan. Ada nggak saudara sepersusuan? Mahram nggak saudara sepersusuan? Mahram yang benar. Itu nanti istilahnya anak-anak perempuan tadi dengan anak laki-laki yang disusui oleh perempuan tadi, oleh ibu tadi itu namanya saudari sepersusuan. Mahram. Tahu Cuman saudara-saudara laki-laki tadi itu yang nggak nyusu sama perempuan tadi bukan mahram untuk keluarganya karena nggak pernah nyusu sama perempuan tadi. Rumitnya. Enggak sulit cuma 2 menit, tapi mudah ini insyaallah mudah ya. Mudah. Paham belum ini sekarang? Jadi tadi mahram karena dikenal dengan saudari sepersusuan. Saudara sepersusuan seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Min haitsul lafzi wa oh, lafzinya. Min haitsul lafzi ditinjau dari lafadznya, laisa fil Qur'an anna ar-radha'a asyru Kalau tinjau lafadznya perhatikan, tidak ada dalam Al-Qur'an bahwasanya radha' Nah, masalah masalah persusuan ini asyru dha'atin 10 kali nyusu. Wa amal hukmu adapun hukumnya qadin taqala ilal khams. Hukumnya pindah menjadi 5. 5 kali nyusu baru dikatakan saudara atau anak sepersusuan. Idan jika demikian fala asyru fiha naskhul lafzi wal hukmi. Jika demikian berarti yang 10 tadi yang dulu ada dalam Al-Qur'an dihapus lafaznya dan hukumnya wal khamsu fiha dan yang lima Naam barakallahu fikum naskhul lafzi wa baqaul hukmi dihapus lafadznya dan masih apa? tersisa hukumnya. Jadi dulu sempat ada di dalam Al-Qur'an gitu intinya itu. Yang sepuluh sempat ada dalam Al-Qur'an. Dihapus lafadznya dan juga hukumnya. Datanglah penghapusnya itu lima. Yang lima itu sempat ada juga dalam Al-Qur'an, cuman dihapus lafadznya tinggal hukumnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Pertanyaan untuk antum. Pertanyaannya. Ada seorang suami istri nemu anak di jalan. Oh, dia lagi jalan-jalan ternyata nemu anak jalan lagi nangis gitu ya. Enggak tahu anak siapa enggak tahu. Nemu di bawah. Pas posisi istri tadi lagi menyusui nah, anak tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Naam diasuh oleh ibu tadi. Tapi nggak pernah dikasih susunya ibu itu. Dikasih susu SGM. Paham ya? <laughs> Nah, barakallahu fikum. Ya susu pengganti lah. Enggak disusui sama ibu sampai besar. Padahal yang ditemu tadi anak laki-laki. Nah, ketika besar itu dia mahram nggak buat ibu tadi? Tapi kan di, diasuh oleh ibu tadi, dirawat, dimandiin, kemudian dibubukkan, dididodokan sampai besar itu mahram nggak? Kenapa nggak mahram? Kenapa? Enggak ada hubungan darah dan juga tidak disusui. Jadi anak angkat itu bukan mahram selama dia jalurnya bukan dari mahramnya. Alhamdulillah. Jadi jadikan anak angkat, anak temuan itu kalau enggak pernah disusui sama keluarga kita atau sama seorang ibu tadi itu sampai kenyang lima kali kenyang bukan mahramnya. Besar pun ketemu ketemu kalau misalkan Nah barakallahu fikum akhwat perempuan yang nemu anak tadi bercadar enggak boleh dibuka cadar di hadapan anak laki-laki anak angkat tadi itu. Selama belum pernah nyusu, selama bukan dari keluarganya. Paham belum maksudnya? Jadi ingat-ingat ya. Tapi anak besar kan sejak kecil masa kalau udah besar nggak ketemu, ya resikonya seperti itu. Jadi kalau menjadikan anak angkat cari yang dari mahramnya. Paham maksudnya? Nah? Kalau mau jadikan anak angkat, mungkin Allah takdirkan dia nggak punya anak, mau jadikan anak angkat, carilah anak angkat yang dari keluarganya yang bisa jadi mahram untuk dia nanti besar. Apa maksudnya? Nah, mungkin dari eh barakallahu fikum mungkin, keponakannya bisa jadi mahram nanti. Paham ya? Atau yang semisalnya. Ini sekedar selingan barakallahu fikum biar enggak keliru ya. Anak angkat itu mahram. Kenapa? Mau dia yang besarkan, yang nyuci, yang mandikan, yang membubukkan, yang tidurkan walaupun kalau enggak ada hubungan darah, hubungan radhaah, hubungan pernikahan bukan mahramnya. Tapi kalau anak angkat tadi ternyata menikahi anak ibu tadi, jadi mahram enggak nanti? Kalau anak angkat laki-laki tadi sudah besar, ibunya ternyata punya anak perempuan. Nah, anak angkat tadi menikahi anak ibu tadi itu jadi mahram enggak dengan ibunya itu? Mahram. Sebabnya karena pernikahan. Kamu lu ini? Mama anu banget. Ayo, kita lihat di sini. Allah musta'an bas. Tadi kata ya. Idan saran nakhu yang qasimul tiba aqsam bi'tibari baqa'il mansukh wa adami. Jika demikian kesimpulannya Penghapusan itu terbagi menjadi tiga macam atau tiga jenis. Ditinjau dari na barakallahu fikum Baqail mansukh wa adamihi maksudnya yang dihapus itu masih tersisa atau tidak itu ada tiga tiga ini sebutkan semuanya antum yang ringkas ada yang ringkas Eh, naskhul lafzi dunal hukm. Dihapus ya, lafadznya hukum masih ada. Naskhul hukmi dunal lafzi. Hukum dihapus lafadznya masih ada. Naam, naskhul lafzi wal hukmi ma'an. Dihapus dua-duanya. Ini kesimpulannya insyaallah ya. Mafhum Umar? Coba disebutkan dengan bahasa Indonesia. Naam. Ewa. Nah, kan kesimpulannya itu ada. Contoh-contohnya ya, tentunya sudah tahu semuanya, tidak perlu diulang-ulang lagi, namun tinggal di murojaah sendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Yang terakhir barakallahu fikum yang qasimu min jihatin ukhra ila aqsamin. Dan terbagi juga dari ditinjau dari sisi lain menjadi beberapa bagian. Ila badalin wa ila gharibatal. Maksudnya yang dihapus tadi nanti, yang dihapus itu tadi, ada penggantinya, ada juga yang dihapus tidak ada penggantinya. maksudnya? Dalil syar'i yang dulu ada dihapus, terus ada gantinya. Satu. Yang kedua, ada yang dihapus tapi enggak ada gantinya. Dua. Apa maksudnya ya? Kita lihat. makna annahu yanqulun nas minal hukmil awal. Dengan makna bahwasannya Na'am barakallahu fikum memindahkan manusia dari hukum yang pertama wa yu'fa anhu ila ghairi badal dan diampuni tanpa adanya pengganti. Au ila badalin atau yang pertama sudah diampuni diganti digantikan dengan pengganti. Wal badalu qad yakunu akhaffa au asqala au musawiyan. Penggantinya perhatikan ya. Hukum syar'i yang pertama dihapus itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dihapus ada penggantinya. Paham ya? Ada gantinya. Kemungkinan kedua dihapus tidak ada gantinya. Nah, gantinya sendiri ada gantinya yang lebih berat daripada yang pertama, ada yang lebih ringan daripada yang pertama, ada yang sama-sama. Maksudnya itu enggak berat enggak ringan. Paham? Itu kesimpulannya sudah. Itu kesimpulannya. Paham ya? Kesimpulannya jadi masalah penghapusan ini ditinjau dari sudut pandang yang lain terbagi menjadi Dua. Sesuatu atau dalil yang dihapus tanpa ada pengganti dan dalil yang dihapus ada pengganti. Penggantinya ini terbagi menjadi apa? Tiga lagi. Penggantinya bisa jadi lebih berat, bisa jadi lebih ringan, bisa jadi sama-sama. maksudnya ya, kita lihat. Fayakunu taksimu awalan ila badalin wa ila ghori badal. Maka menjadilah pembagian yang pertama kepada badal ila ghairi badal asalnya ada penggantinya dan ada yang tidak ada penggantinya ya, ada penggantinya dan ada yang tidak ada penggantinya ila badal di makna maksudnya penghapusan yang ada penggantinya maknanya an yunsakhal hukmal hukmul awal wa yahilla mahallahu hukmun sanin perhatikan dari ini maksudnya hukum yang pertama dihapus kemudian ditempati tempatnya hukum yang kedua hukum pertama dihapus nah setelah dihapus kosong-kosong enggak? Nah, tempatnya itu tempat hukum yang kedua. Hukum kedua itu yang diamalkan. Mabum. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya ya, yang seperti ini banyak contohnya. Ya sudah kita lewati semua tadi. Paham ya? Ya sudah kita lewati semuanya tadi. Na'am barakallahu fikum. Ada yang macam-macam nanti kita lihat. Ila ghairi badalin ada juga yang dihapus tapi nggak ada penggantinya. Yunsahul hukmu wa la yahillu hukmun sani. Dihapus hukumnya dan tempatnya itu tidak ditempati hukum yang kedua. Maksudnya nggak ada penggantinya. Misaluhu perhatikan contohnya ila ghairi badalin contohnya yang tidak ada penggantinya mamassalu lahu bin naskhi wujubis sadaqah baina yaday munajatir rasul sallallahu alaihi wasallam perhatikan yaitu mereka mencontohkan dengan apa dihapuskannya wajibnya sedekah di hadapan apa di hadapan Naam munajatir Rasul di hadapan apa? Naam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Kita lihat Kana al-mu'minuna ma'murina awalan alla yukhatibar Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadun minhum illa idza qaddama shadaqatan. Maksudnya barakallahu fikum dahulu mereka semula dulunya wajib di hadapan Rasulullah SAW itu Naam tidaklah datang kepada beliau kecuali membawa sodakoh. Awal mulanya. Wajib dulunya ya. Kita lihat. Kanal mu'minun dahulu kaum mukminin makmurin diperintahkan awalan pertama kali dulu ala yukhatibar rasul untuk tidak berbicara kepada rasul ahadun seorang pun di kalangan mereka illa idha qaddama sadaqatan kecuali kalau dia datang membawa sodakoh maksudnya ya nah kalau munajat asalnya ya berduaan gitulah istilahnya aslimun awal mulanya. Tsumma nusikha ba'da hadza, kemudian baru dihapus. Dulunya gitu. Kalau ngobrol sama Rasulullah, ngomong sama Rasulullah itu enggak diperkenankan kecuali diperintahkan bawa sedekah. Diperintahkan dalam keadaan dia nah istilahnya apa datang dalam keadaan bawa sedekah. Fa yakunu huna naskhu ila badan Ini sekarang dihapus. Dihapus enggak ada penggantinya. Eh, mau ngobrol sama Rasulullah bicara atau tidak enggak ada wajib sedekah di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Misalan akhir tentang yang lain. Naskhu wujubil luzum li shaim idza nama. Ini dulu pertama kali dihapuskannya wajibnya al-luzum lis harus bagi orang yang puasa idanama nama apabila tidur. Jadi antum buka puasa sudah buka, setelah buka mau tidur harus puasa setelah bangunan itu. Dulunya gitu dulunya. Apa maksudnya? Antum puasa, buka puasa buka. Setelah buka kok antum tertidur. Tertidur. Bangunnya itu enggak boleh makan lagi sudah sampai besok lagi. Itu dulu. Dulu ya, dulu sebelum turun ayat apa? Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah turun ayat itu baru bebas. Makanlah dan minumlah kalian sampai muncul fajar shadiq. Ya. Nah, maksudnya fajar shadiq, fajar shadiq itu waktu subuh. Nah, maksudnya ya. Dulunya bagaimana dulunya? Dulunya kalau antum sudah buka kok tidur, bangun tidur itu langsung puasa lagi. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian dihapus dengan ayat tadi dan juga hadis yang lain. Qulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni Umi maktum. Ngam. maksudnya apa? Makanlah dan minumlah kalian sehingga kalian mendengar adanya ibni Umi maktum. Karena adanya ibni maktum itu adanya adzan subuh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau semakna itu. maksudnya ya kita lihat. Falakat kana al-amru awwala ma nazala siyam dahulu perkaranya pertama kali turun masalah puasa annal insana idza nama umtuni 'anil akli ila an taghrib asy-syamsu minal yaumit tali thumma suhada berat ini berat ini namun tidur sebentar bangun langsung enggak boleh makan lagi kita lihat dulu pertama kali turun masalah wajibnya puasa masalah puasanya manusia itu apabila sudah tidur nah maka dilarang lagi makan sampai terbenam matahari di hari yang berikutnya lagi. Sumanus nusukha dan kemudian dihapus. Paham maksudnya? Antum buka puasa, makanan kenyang biasanya kenyang, bersolat maghrib, baring-baringlah, lah, baring baring Ternyata tertidur. Waktu isya bangun, dah nggak boleh makan lagi ya, Sampai besok lagi buka. Berat enggak? Berat enggak? Itu dulu. Itu dulu. Itu dulu ya. Nam sebelum dihapus. Mahfum salah ya? Kita lihat. Wahal nusikha ila badalin am ila ghairi badal? Ini sekarang yang dulunya diwajibkan tadi dihapus ada penggantinya atau tanpa ada penggantinya? Yakni hal nusikha ala an yaf'alu kadza badalahu aw nusikha tafifan wa halal hukmu al khafif? Maksudnya dihapus ini kemudian kerjakan yang seperti ini sekarang sebagai penggantinya atau dihapus diperingan atau hukumnya itu dihapus kemudian dikasih hukum yang baru yang ringan? Al jawab sani, jawabannya kedua. Apa yang kedua berarti? Hanya diperingan saja. Boleh makan, boleh minum sampai terbitnya fajar sholat Waktu sholat subuh itu. Apa maksudnya ya? Nah, jawabannya yang kedua. Mana yang kedua? Nusikha Dihapus dalam rangka untuk memperingan. Kan berat orang. Ya enggak? Berat. Nah, Idan fal misalul ladzi la yaridu 'alaihi syai'un huwa naskhu wujubi taqdim sadaqah baina yadir rasul. Jika demikian contoh yang apa? Yang tidak datang sedikit pun. Nah, maksudnya tidak datang penggantinya adalah tentang dihapuskannya wajibnya apa? Wajibnya mempersembahkan sedekah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada penggantinya. Mahum. Dulu di zaman Rasulullah kalau mau datang kepada Rasulullah Nah, barakallahu fikum, mengajak bicara misalkan wajib membawa apa? Wajib membawa apa? Sedekah. Tapi dihapus, ada penggantinya enggak? Enggak ada penggantinya. Maaf salah ya. Berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.